melanjutkan pembahasan pada kitab مقدمة ابن أبي زيد القيرواني yaitu kitab yang memuat tentang prinsip-prinsip ajaran akidah ahlu sunnah wal jamaah telah kita lewati beberapa masalah yang terkandung pada kitab ini berikutnya dikatakan oleh آه، ابن أبي زيد رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى artinya wa annahu dan bahwa Allah azza wajal fawqa arsyihi di atas arsy al-Majid yang mulia bidatihi dengan zatnya wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi dan dia itu Allah azza wa jal di tiap tempat dengan ilmunya khalaqal insana wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh Allah menciptakan manusia wa ya'lamu dan mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwa manusia tersebut wa huwa aqrabu ilaihi dan Allah azza wa jalla lebih dekat kepadanya daripada hablul warid urat nadinya wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha dan tidaklah taskut gugur dari satu daun pun illa ya'lamuha kecuali Allah mengetahuinya wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin dan tidaklah satu biji pun yang ada di tengah-tengah kegelapan bumi tidak pula yang basah maupun yang kering illa fi kitabin mubin kecuali ada pada kitabun mubin tertulis pada kitab yang nyata yakni di lauh al-mahfud ala al arsh istawa Allah azza wa jal beristiwa di atas arsh. Ikhwan Ibn Rahimakumullah <clears throat> eh, Pada Ucapan Ibn Abi Zaid Rahimahullah yang kita baca tadi mengandung beberapa hal yang itu menjadi keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Lebih khusus pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang annahu fawqa arshih Allah Azza wa Jalla di atas arshnya. Setelah sekian kalimat kemudian di belakang beliau juga mengatakan alal arshistawa di atas arsh beristiwa. Nah ini mungkin yang lebih dahulu kita akan bahas yaitu tentang uh, istiwa Allah ala arsyih. Istiwa yaitu naiknya Allah Azza wa Jalla di atas arsy. Tentang hal ini berarti Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Azza wa Jal fauqa arsy di atas arsy. Apa makna arsy? Arsy kalau dalam bahasa Arab seperti dikatakan oleh seorang ahli bahasa Al-Azhari dalam kitabnya Tahzibul Lughat, Tahzibul Lughah Al-Arsh fi kalam al-Arab Sarirul Malik يدل على ذلك sarir malikati saba Allahu arsyan dia mengatakan al-arsh dalam ucapan orang-orang Arab berarti singgasana raja secara makna bahasa Yang menunjukkan seperti itu adalah singgasana Ratu Sabah. Allah Azza wa Jal menyebutnya dengan nama Arsh. Seperti dalam ayat yang ma'ruf pada surat Sabah, walaha arshun azim. Dan Ratu Sabah itu memiliki arsh yang besar. Al-Azhari rahimahullah ta'ala ini dikenal ahli bahasa yang di atas manhaj sunnah wal jamaah. Banyak ahli bahasa tapi seringkali dalam bab asma wa sifat melenceng. Akidahnya tidak sesuai dengan madhab ahli sunnah wal jamaah. Keistimewaan Al-Azhari rahimahullah di samping dia lebih dulu dari ahli-ahli bahasa belakangan ya beliau tergolong yang lebih dulu secara apa e, umur atau secara masa lebih dulu di satu keistimewaan yang kedua yang lebih daripada itu tadi yang saya sebutkan bahwa dia dikenal ya akidahnya dalam hal asma sifat tidak terpengaruh oleh penyimpangan-penyimpangan. Al-Azhari memberikan faedah di sini bahwa al-arsh dalam bahasa Arab bermakna singgasana raja. Nah, tentu arsh yang Allah Azza wa Jal sebutkan terkait dengan arsh Allah Azza wa Jal Allah Maha tahu seperti apa dan bagaimana kita tidak tahu karena itu perkara gaib. Kita hanya diberitahu sebagian sifat-sifatnya di antaranya bahwa arsy itu laha qawaim. Memiliki yakni semacam apa? E, tiang atau yang ada dengan itu ya, qaimah. Dan bahwa arsy Allah Azza wa Jalla dibawa oleh para malaikat demikian pula arus Allah di atas air di semua beberapa sifat yang disebutkan dan arus Allah azza wa jalla arus yang besar dan agung Allah pun mensifati arus dengan beberapa sifat ya uh, di antaranya al-majid <clears throat> yang seperti kita baca di sini nah lebih daripada apa yang disebutkan pada ayat maupun hadis tentang arus kita katakan Allah alam seperti apa kita tidak mengetahui lebih detail yang jelas kita iman Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah azza wa jal fauqa di atas arsh ini juga terkait dengan apa yang disebutkan pada pertemuan lalu yaitu kita mengimani tentang ketinggian Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan di antara nama dari nama-nama Allah Al-Ali. Al-Ali yang maha tinggi. Uluwullah ketinggian Allah Azza wa Jal mencakup tiga hal ya yaitu uluwul zat, uluwul qahr dan uluwul qadar. Ketinggian zat Allah Azza wa Jal di atas seluruh makhluk. Kemudian ketinggian al-qahr, yakni sifat qahr di mana tidak ada yang bisa menandingi Allah, semuanya tunduk di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jal dan uluwul qadar yakni ketinggian uh, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi, as-sifatu al-ulya. Nah, apa yang kita sebutkan ini wa annahu fawqa arsyih, yakni menekankan apa yang diterangkan pada kesempatan lalu bahwa betul-betul Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Arsh merupakan makhluk yang tertinggi Arash merupakan makhluk yang tertinggi dan Allah Azza wa Jal berada di atas arsh. Sebagaimana juga keberadaan Allah Azza wa Jal di atas arsh bukan karena Allah Azza wa Jal membutuhkan arsh. Bahkan arsh itulah yang membutuhkan Allah Azza wa Jal. Jangan dikesankan atau dipahami seperti makhluk. Memang Allah Azza wa Jal laisa kamitslihi Tidak ada yang serupa dengan Allah suatu apapun. Barangkali orang menyangka, mengira bahwa ketika Allah di atas arsy berarti Allah membutuhkan arsy. Tidak. Allah Azza wa Jal ghani. Maha kaya, maha yakni tidak membutuhkan kepada suatu apapun justru arsh itulah yang membutuhkan Allah azza wajalla Ikhwan fillah rahimakumullah disebutkan di sini wa annahu fawqa arshihi al-majid al-majid ini sifat daripada arsh yang maknanya al-majid itu yakni yang mulia ya sehingga ini merupakan makhluk yang mulia makhluk yang agung makhluk yang mulia Syekh Ubaid Allah dalam syarahnya mengatakan al-majid wasfun lil arsh wa ma'nahu anna hadal arsh min asyrafil makhluqat Al-Majid ini kata sifat bagi arsh sehingga maknanya bahwa arsh ini merupakan salah satu dari makhluk-makhluk yang ashraf yang sangat mulia. Allah Azza wa Jal <clears throat> memuliakannya eh, di mana arsh di tempat yang tertinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kata-kata bidatihi, bidatihi ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal dengan zatnya berada di atas arsh. Ini menekankan apa yang tadi kita sebutkan uluwud zat, ketinggian zat Allah Azza wa Jal. Dan seperti ditekankan pula oleh para ulama bahwa Allah Azza wa Jal bainun min khalqihi terpisah dari makhluknya. Allah nggak menyatu dengan makhluk. Allah berada di atas makhluk dengan zatnya. Nah ini yang juga sangat penting kita pahami dan kita yakini karena ini yang tidak diimani oleh ahli bid'ah. Mereka ahli bid'ah menerima dan meyakini bahwa Allah Maha Tinggi dengan kekuasaannya, uluwul qahr. Dan Allah Maha Tinggi dengan sifat-sifatnya. Mereka yakin, mereka iman itu. Tapi yang tidak mereka terima adalah uluwud zat, ketinggian zat Allah Azza wa Karena banyak dari mereka ahli bid'ah meyakini Allah ada di mana-mana Allah menyatu dengan makhluk ya dan macam-macam dari kata-kata mereka maka ahlu sunnah wal jamaah menekankan dengan jelas bahwa Allah azza wa jal di atas arsh di atas seluruh makhluk ba'inun min khalqih terpisah dari makhluknya tidak menyatu dengan makhluk Nah, makanya ditegaskan di sini oleh Ibn Abi Zaid rahimahullah wa annahu fawqa arsyihi al-majid bi dzatihi. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Uh, disebutkan pada poin-poin berikutnya setelah masalah ilmu alal istawa. Nah ini. Jadi Allah Azza wa Jal di atas arsh beristiwa. Kata istawa. Apa maknanya istawa? Istawa, istiwa. Itu dalam bahasa Arab bermakna al-ulu wal irtifah Ulu yakni naik dan tinggi. Ya. Jadi Allah Azza wa Jal alal arsh Istawa alal arsh Allah naik di atas arsh tinggi ya naik di atas arsh di atas hingga sananya. Ikhwani fitin rahimakumullah kata istawa dalam ayat Al-Qur'an juga disebut pada ayat-ayat yang lain yang tidak terkait dengan Allah Azza wa misalnya di litastawu ala zuhuri. Ya tastawa eh, ala suqihi atau yang pakai ala ya ditastawa ala zuhuri. Ini bermakna tadi naik. Jadi kata istawa misalnya ada orang disebut ya istawa ala dabah artinya naik di atas kendaraannya, untanya atau kudanya. Dikatakan istawa ala as-safina, naik di atas apa? perahu. Istawa ala kursiyihi naik di atas kursinya. Ini semuanya mengandung kata naik di atas. Ya, secara bahasa. Nah, tentang sifat istiwa kita imani sebagaimana sifat-sifat lain. Kata istiwa maklum. Dalam bahasa Arab orang semua paham kata istawa. Sebagaimana misalnya kata yuhibbu Allah yuhibbu Allah Subhanahu wa taala mencintai al mutatahirin orang-orang yang bersuci apa ada yang tidak paham makna yuhibbu cinta dalam bahasa Arab semua orang paham diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semua orang paham begitu pula kata istawa paham maka kita yakini sebagaimana kama Sebagaimana datangnya sifat Allah ini, maknanya bagaimana? Kita imani dan kita katakan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Allah cinta dan kecintaan Allah sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Allah ridha dan keridhaan Allah sebagaimana sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Allah yaghdab Allah alaihim Allah murka kepada mereka kemurkaan Allah kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesarannya Allah berilmu ya alam Allah maha berilmu ya alamul ghuyub ilmu Allah kita pahami maknanya dan itu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya istawa Allah istiwa naik di atas arus kita paham maknanya dan kita imani bahwa istiwa Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya. Ya, kita tidak boleh mengatakan dan mencoba ingin mengetahui kaifiahnya seperti apa. Tentang seperti apa dan bagaimana urusan Allah Azza wa Jal. Kita nggak diberitahu. Ridhonya Allah, cintanya Allah. Ya, murkanya Allah seperti apa dan bagaimana kita nggak diberitahu. Yang penting kita imani sebagaimana adanya. Begitu pula istiwanya Allah. Turunnya Allah ke langit dunia. Kita imani. Bagaimana seperti apa kita nggak tahu. Begitu pula tadi istiwanya Allah Azza wajal kita imani. Bagaimana dan seperti apa kita nggak tahu. Kita tidak diberitahu. Jangan melakukan apa? Takyif Jangan melakukan takif terhadap makna istiwa dan juga yang lain. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Eh, sebagaimana kita hindari apa? At-takyif, kita pun harus menghindari yang lain yaitu apa? At-tahrif. At-tahrif yakni penyelewengan makna. At-tahrif yakni penyelewengan makna. Penyelewengan makna ini uh, sesungguhnya juga mengandung taktil ketidakimanan terhadap makna istawa yang hakiki. Karena dia menafsirkan yakni menyelewengkan kepada makna yang tidak sesuai dengan bahasa Arab. Mereka takwilkan atau tahrif kepada makna menguasai. Jadi istawa ini bukan maknanya ulu wal irtifa' naik dan tinggi di atas arsh tidak kata mereka mereka sok beralasan kalau dikatakan seperti itu ya, menyamakan dengan makhluk kata mereka nah ini merupakan uh, alasan yang tidak bisa diterima karena harus Sunnah mengimani sifat-sifat itu dan mengatakan bahwa sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya tidak sama dengan sifat makhluk. Namun mereka dengan alasan tadi akhirnya lari kepada makna yang lain sehingga mereka mengatakan kalau begitu maknanya menguasai. Istaula. Nah, maka kita pun mengatakan kalau mereka mentahrif kepada makna seperti itu kalau begitu kalian tidak lari daripada tashbih karena tetap saja kalian sesungguhnya melakukan tasbih sesuai dengan kaidah kalian. Kalau dikatakan istawa dengan makna naik itu tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk begitu juga ketika kalian mengatakan istawa bermakna menguasai juga makhluk itu juga menguasai ya kan Makhluk juga punya sifat menguasai. Berarti kalian tetap menyerupakan Allah dengan makhluk kalau begitu. Jadi kalian lari dari tasbih menurut kaidah kalian ya. Tapi kalian pun jatuh kepada tasbih lain. Kalau kalian mengatakan, oh enggak, jadi kita mengatakan Allah menguasai, ya beda menguasainya Allah itu dengan menguasainya makhluk beda. Begitu pula kita katakan istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Kenapa kalian pakai standar ganda begitu? <laughs> Ya. Kenapa kalian uh, tidak mengatakan kata-kata yang sama dalam bab istiwa? Katakan Allah menguasai tidak sama dengan menguasainya makhluk Allah pun beristiwa tidak sama dengan istiwanya makhluk. Allah mencintai tidak sama dengan mencintainya makhluk. Allah murka tidak sama dengan murkanya makhluk dan begitu seterusnya. Mestinya begitu. Ya. Kalau kita tanya mereka, kenapa kalian menyelewengkan kepada makna menguasai? Mereka nggak punya dalil, nggak punya hujah nggak punya pegangan dalam bahasa apalagi di dalam ayat maupun hadis. Tidak ada satupun Allah alam seperti yang diterangkan ulama baik dalam ayat maupun hadis istawa bermakna menguasai. Ya. Ketika mereka nggak mendapatkan dalam ayat maupun hadis, mereka mencari-cari dalam bait-bait syair Arab barangkali dapat. Ya, barangkali dapat. Ternyata setelah berusaha dan berusaha mereka dapatkan yang menurut mereka itu bermakna menguasai yaitu ucapan seorang yang mengatakan qadistawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin muhrafi menurut terjemahannya mereka kalau begitu bishr Qadistawa ala al-Iraq. Artinya menguasai Irak. Min ghairi sayfin wala damin muhraki tanpa pedang dan darah yang mengalir. Nah, ulama al-sunnah mengatakan, ini syairnya siapa? Ya, ternyata dilihat-lihat uh, syairnya orang Nasrani. Kalian ini bagaimana? Urusan agama nggak dapat dari ayat, nggak dapat dari hadis, dapat dari bahasa Arab. Diteliti ternyata bukan orang Islam lagi, <laughs> orang Nasrani. Yang namanya Ahtal atau siapa. Diteliti lagi oleh ulama, sesungguhnya itu nggak juga bermakna menguasai. Sesungguhnya itu juga sesuai dengan makna naik. Karena umumnya seorang ketika menguasai dia pun naik di atas kursi ya kursi rajanya. Jadi kembali kepada makna naik juga. Nah, jadi memang tidak ada dasar sama sekali dalam tahrif penyelewengan mereka ini. Ya. Begitu juga dari sisi yang lain seperti diterangkan ulama, kalau istawa itu dimaknai menguasai makna ayatnya jadi rusak. Coba kita lihat ayat-ayat yang menyebutkan tentang istiwa Allah 'alal Arsh. Ya. Seperti misalnya pada uh, surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Tentang istiwa ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan pada tujuh ayat dalam Al-Qur'an. Istawa 'ala Istawa digandeng dengan huruf ala. Huruf ala itu artinya apa? Di atas. Ya. Tujuh ayat, semuanya begitu. Dan coba perhatikan satu dari tujuh ayat ini pada surat Al-A'raf 54. Inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladhi khalaqas samawati wal arda. Yang menciptakan langit-langit dan bumi. Fi sittati ayam pada waktu enam hari. Thumma stawa al arsh. Kemudian beristiwa di atas arsh. Ya. Kalau diartikan istiwa dengan makna menguasai, artinya menjadi bagaimana? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit-langit dan bumi pada waktu enam hari kemudian menguasai arsh kemudian menguasai arsh apa yang dipahami berarti sebelum itu Allah nggak menguasai Hah? begitu nah, ini ini lebih bahaya lagi nih kalau sampai diyakini begitu berarti kekuasaan Allah terbatas ada makhluk yang tidak dikuasai Allah sebelum itu. Paham ya maksudnya ini? Bantahan penting ini. Sangat penting disebut ulama untuk membantah mereka. Kalau mereka tahrif istawa dengan makna menguasai berarti sebelum itu Allah tidak menguasai arsy. Baru setelahnya summa ya, kemudian baru menguasai arsy. Jadinya rusak makna ayat. Ya, ini makna yang batil yang seperti ini. Nah, ini bantahan yang sangat telak terhadap mereka orang-orang yang melakukan tahrif. <clears throat> ya. Jadi kembali kepada makna yang diyakini ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Azza wa Jalla istawa al arsh, yakni naik di atas arsh di atas hingga sananya. <clears throat> Kemudian juga hal yang lain yang perlu kita ketahui pula yakni dalam terjemahan ya biasa di dalam terjemahan Al-Qur'an istawa ini dimaknai dengan bersemayam bersemayam di atas arsh wallahu alam ini apa penerjemahan yang tepat atau tidak karena eh, terkadang kita mendengar dalam ucapan-ucapan orang ya. Misalnya ada orang mengatakan bulan telah meninggal dunia dan disemayamkan di kuburan ini dan itu. Nah, jadi sesungguhnya makna bersemayam dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya. Ini yang perlu diketahui dan muskilahnya dalam bahasa Indonesia ini untuk mengetahui suatu mana agak sulit bahasanya kurang terjaga berbeda dengan bahasa Arab Allah Azza wa menjaga bahasa Arab ini sehingga suatu kata bisa ditelusuri mana aslinya dari kamus-kamus bahasa Arab yang dari dulu ada ucapan-ucapan asli orang Arab syair-syair kuno dari situ bisa diketahui makna asli dalam bahasa Arab itu sekarang dalam bahasa Indonesia bersemayam ini aslinya bahasa mana? Bahasa Jawa atau bahasa Minang atau bahasa Madura atau bahasa mana? Ya, kemudian maknanya apa? Kita mau mengacu kepada syairnya siapa kalau dalam bahasa Jawa Indonesia ini? mau jopait wala siapa tidak tahu. Ya. Maka dari itu uh, Allah alam untuk lebih selamat ya. Kita terjemahkan istawa dengan makna yang jelas al-ulu wal yang dalam bahasa Indonesia tadi naik di atas arsh begitu itu terjemahan yang jelas wadih tidak membawa ihtimalat kemungkinan-kemungkinan makna yang salah karena kalau diterjemahkan dengan bersemayam tadi sementara ada mayat yang disemayamkan di kuburan ini gimana jadinya Ya. Allah malam itu yang uh, saya merasa perlu diingatkan agar kita selamat dari penerjemahan yang uh, keliru atau dimungkinkan keliru sehingga kita pada penerjemahan yang wadih yang jelas. Allah malam. Eh, kalau mau azan dulu nanti kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Berikutnya kita beralih kepada masalah berikutnya. Dia mengatakan bahwa fi kulli makanin bi ilmihi dan dia di tiap tempat dengan ilmunya. Nah, ini beliau menerangkan tentang salah satu dari sifat-sifat Allah yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla Maha berilmu. Dan menerangkan pula eh, tentang keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, eh, khalaqal insan wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa manusia itu. Nah, ini keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla sampai apa yang dibisik-bisikkan oleh manusia bahkan yang ada dalam kalbu mereka Allah Azza wa Jal mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Azza wa Jal mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada mereka manusia atau makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam tatakallam au ta'mal." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal memaafkan umatku apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwa-jiwa mereka selama mereka tidak lakukan dan selama mereka tidak bicarakan. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha tahu, hanya saja Allah banyak memaafkan. Nah, kalau kita nggak dimaafkan dengan bisikan-bisikan kita, wah nggak tahu sudah kayak apa. Ya, padahal yang dalam jiwa kita ini kita masing-masing tahu macam-macam sekali. Ya, kebatilan yang terlintas, kadang terucap, nah, macam-macam. Ala kulli Allah Azza wa Jalla dengan kemurahannya memaafkan kita. Nah, maksudnya di sini betul-betul Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada dalam diri-diri kita. Berikutnya juga disebutkan wa matas qutumi warakatin waraqatin illa ya'lamuha. Ini juga gambaran keluasan ilmu Allah. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh kecuali Allah Maha tahu. Ya, padahal kita ketahui Betapa banyaknya daun-daun. Kita betul-betul tidak e, dapat menghitung yang di sekitar kita saja. Tapi Allah Azza wa Jalla mengetahui ya, semuanya. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Maha besar Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Wala habbatin fi dhulumatil ard tidak pula habbah, satu biji. Padahal yang namanya biji itu ya kecil-kecil. Ada pula yang besar, tapi biji-biji yang kecil itu banyak sekali. Ya, rerumputan itu yang pada tumbuh dengan apa itu? Ya, biji-biji yang di rumput-rumput itu. Mau seberapa kecilnya, seberapa banyaknya. Yang seperti itu fi zulumatil ard di kegelapan-kegelapan bumi. Kita terang saja kadang nggak melihat. Ya, Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Maha mengetahui. Sekecil apapun di tempat yang gelap seperti apapun. Yang kering, yang basah, rotbun, yabis, semuanya diketahui oleh Allah bahkan fi kitabin mubin berada pada catatan kitab yang nyata Semuanya tercatat di Al-Mahfud. Semuanya tercatat di Al-Mahfud. Allah Azza wa Jal <clears throat> menyebutkan pada surat Al-An'am ayat yang ke 59. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin dan di sisinya lah kunci-kunci perkara gaib urusan gaib la ya'lamuha illa hu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu lembar daun pun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbah, tidak pula satu biji di kegelapan bumi. Tidak pula radbun wala yabis. Yang basah maupun yang kering kecuali ada pada catatan yang nyata. Ikhwani fillah Rahimahumullah. Eh, jadi ini semuanya merupakan gambaran bagaimana eh, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid tadi wa huwa fi kulli makanin bi ilmi dan Allah di tiap tempat dengan ilmunya. Maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu tempat manapun dimanapun di situ ada ilmu Allah, yakni Allah mengetahuinya. Makanya ungkapan sebagian ulama eh, terkadang dalam bab ini wa ilmuhu la yahlu minhu makan. Ya. Beliau dengan ungkapan wa ilmuhu fi kulli wa huwa fi kulli makanin bi ilmi. Dan dia di tiap tempat dengan ilmunya. Nah, ungkapan ini maknanya seperti ungkapan ulama lain yang ini lebih mudah dipahami. Wa ilmuhu la yakhlu minhu makan. Dan ilmu Allah tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah. Wa ilmuhu la yakhlu minhu makan. Dan ilmu Allah tidak ada satu tempat pun yang kosong darinya. Semua tempat di situ ada ilmu Allah, yakni Allah mengetahui. Ya, dimanapun. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran Misalnya Inna Allah bi kulli shayin alim Al-Anfal 75 Sesungguhnya Allah Azza wa Jal Maha tahu atas segala sesuatu At-Talaq ayat yang ke-12 Wa anna Allah qad ahata bi kulli shayin ilma Dan Allah Azza wa Jal telah Eh, atau ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. Nah ini uh, menunjukkan dengan jelas bahwa seperti yang beliau katakan tidak ada satu tempat pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala baik di lautan maupun di daratan dan dimanapun di langit di bumi planet-planet sana semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan ilmu Allah juga telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya terkait dengan nama Allah Alimun Khabir. Kemudian disebutkan pula di sini oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Uh, dan Allah Azza wa Jalla lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Ini sebagian terjemahannya di kamus e, dengan makna seperti itu urat yang paling penting ya Ikhwani fiddin rahimakumullah Tentang kedekatan Allah Azza wajalla dengan makhluk ini juga disebutkan dalam e, sebagian ayat begitu pula hadis. Misalnya dalam ayat Allah Azza wajalla mengatakan Wa 'ibadi 'anni fa inni Dan bila bertanya kepadamu ya hamba-hambaku tentang aku maka aku dekat. Disebutkan pula pada hadis Nabi SAW ketika para sahabat uh, berpikir dengan suara yang keras ketika itu menyeru Allah Azza wa Jal Nabi mengatakan dalam uh, riwayat Al-Bukhari ayuhan nas irba'u ala anfusikum wahai manusia kasihilah diri-diri kalian yakni jangan keras-keras seperti itu innal ladzi tad'unahu laisa asamma wala ghaibah yang kalian seru itu bukan tuli ataupun gaib sesuatu yang enggak ada. Innal ladzina innal ladzi tad'unahu sami'an qariba. Sesungguhnya yang kalian seru itu adalah Maha mendengar dan dekat. Ya. Nah, ini menunjukkan kedekatan Allah Azza wa Jal disebutkan oleh Syekh Ubaid Habibullah bahwa Qurbullah min abdihi qurbun am muradifun lil ma'iyyatil ammah. Wa qurbun khas bi ahli iman. Kedekatan Allah Azza wa Jalla terhadap hambanya itu ada qurbun am, kedekatan secara umum. Ini bermakna seperti ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Maknanya apa? yakni Allah Azza wa Jal <clears throat> ya uh, mengetahui tentang mereka ya ma'iyah amma bermakna seperti itu Allah bersama mereka uh, mengetahui tentang mereka melihat mereka mendengar apa yang mereka katakan ya yang kedua kurbun khas kedekatan yang khusus sama dengan ma'iyah khasah kebersamaan yang khusus. Allah bersama kaum mukminin misalnya. Allah dekat terhadap kaum mukminin. Allah bersama kaum mukminin yakni bukan hanya Allah mengetahui tentang mereka begitu saja tidak, bahkan lebih daripada itu Allah pun mendukung mereka, membantu mereka dan seterusnya. Ya, mungkin nanti di apa belakang-belakang pembahasan barangkali ada Allah malam Muhim itu maknanya intinya seperti itu. Kemudian ada hal yang perlu dicermati di sini. Beliau menyebutkan akrabu ilaihi bin hablil warid. Walaupun ini tidak beliau katakan kalau Allah taala Allah berfirman, tidak. Tapi ini ucapan beliau namun terpahami beliau mengutip ya atau semacam apa e, bersandar kepada firman Allah Azza Wajal pada ayat surat Qaf ayat yang ke-16 Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil Nah. Dan sungguh kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh jiwa manusia itu dan kami lebih dekat kepadanya daripada hablul warid. Nah, urat nadinya. Nah, Nampak di sini seolah-olah ayat ini menjadi dasar bagi beliau dalam menyatakan bahwa Allah dekat dengan makhluknya. Nah, ulama mengatakan sebetulnya kalau ayat ini maknanya yang dekat di sini adalah malaikat-malaikatnya. Jadi antum harus pahami di sini dua masalah penting, jangan tercampur ya. Masalah pertama tentang kedekatan Allah terhadap hambanya. Kita beriman dengan itu. Kita yakin dengan itu. Dalilnya apa? Tadi kita sebutkan dalam ayat. Fa inni qarib. Kita sebutkan dalam hadis. Innalladzi tad'unahu sami'an qariba. Yang kalian seru itu Maha mendengar dan Maha dekat. Jadi kedekatan Allah dengan makhluk dengan makna yang tadi kita sebutkan ya bahwa artinya Allah Azza wa Jalla mengetahui tentang makhluk itu, Maha mendengar, ya, melihat. Tidak ada sesuatu pun yang apa tersembunyi bagi Allah dengan mana itu itu jelas kita imani dan itu dalilnya. Sekarang kita persoalkan adalah ayat ini Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini maknanya apakah Allah dekat kepada apa manusia tadi atau malaikat di sini. Khusus ayat ini. Ya, khusus ayat ini. Apa maknanya? Makna yang rajih seperti disebutkan oleh para ulama bahwa ayat ini wa nahnu akrabu ilaih min hablil warid maksudnya adalah kedekatan para malaikat. Ya. Ayat ini enggak menyebutkan tentang kedekatan Allah Azza wa nah, Ini pembahasan kedua ya. Tolong dipahami beda dengan yang pertama. Apa yang menguatkan bahwa makna ayat ini yaitu kedekatan malaikat. Ya. Ayat berikutnya ayat berikutnya menyebutkan id yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika yatalaqqa al-mutalaqqiyani yakni ini dua malaikat yang datang di situ kepada seorang hamba mengawasi hamba-hamba ya mencatat. Nah, jadi lanjutan ayat tersebut menunjukkan bahwa di sini ayat ini secara khusus sedang membicarakan tentang kedekatan malaikat, tidak membicarakan tentang kedekatan Allah. Yang membicarakan tentang kedekatan Allah itu ayat yang lain. Jadi kalau kita e, ditanya. Misalnya, kamu mengatakan Allah dekat dengan hambanya. Dalilnya apa? Jangan menjawab dalilnya kalau khalaqnal insana dan seterusnya wa nahnu aqrab. Kalau ini disebutkan dalilnya, kita katakan salah menurut pendapat yang lebih kuat. Salah dalilnya. Terus dalilnya yang benar mana? Dalil yang benar tadi yang kita sebutkan. Ya, Idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Jelas. Nah, terus ayat itu surat Qaf maknanya apa? Maknanya itu malaikat yang dekat. Nah, begitu ya. Begitu pula ini mirip dengan uh, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain pada surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-85. Wa nahnu aqrabu min ilaihi minkum walakin la tufsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tufsirun dan kami lebih dekat padanya daripada kalian. Ini juga kedekatan malaikat. Ini yani ketika malaikat ingin mencabut nyawa disebutkan pada surat Al-Waqi'ah. Nah, jadi Sekali lagi ini bermakna seperti itu menurut uh, tafsiran yang lebih kuat sesuai dengan susunan ayatnya. Timbul suatu pertanyaan, kenapa kalau memang yang dimaukan itu dekatnya malaikat, mengapa dengan bahasa wanahnu dan kami? Tidak disebutkan secara langsung bahwa malaikat? Jawabnya eh, Syaubid Ubaid Allah menyebutkan Lianna qurbal malaikah al abd kana bi amri Jalla wa ala Karena kedekatan malaikat kepada hamba-hamba tadi dengan perintah Allah diutus oleh Allah diperintah oleh Allah Azza wa Sehingga dalam bahasa Arab sah dikatakan kami dekat walaupun secara praktek di sini maksudnya adalah malaikat-malaikat Allah yang langsung datang ke manusia tersebut. Ya. Kata beliau, Syu'bah Allah dalam bahasa Arab misalnya eh, dikatakan eh, Apa idza al amir fa'ajibhu. Kalau raja atau presiden misalnya kalau bahasa kita, kalau presiden memanggil kamu, ya kamu harus datang. Ya. Terus prakteknya tuh yang memanggil yang datang ke rumah siapa? Kan bukan presidennya, tapi yang disuruh, ya kan? bukan rajanya, tapi yang disuruh oleh raja itu. Tapi ungkapan kita dalam pembicaraan, siapa yang memanggil? Oh, Bapak Presiden. Siapa yang memanggil? Oh, eh, apa? Raja yang memanggilnya. Nah, ini dalam bahasa hal yang biasa. Sehingga ayat-ayat tersebut walaupun secara praktek malaikat dekat kepada hamba tapi diungkapkan bahwa Allah Azza wa atau apaan dikatakan nahnu kami. Nah, ini karena kedekatan malaikat itu adalah atas perintah Allah. Atas utus apa sebagai utusan dari Allah Azza wa Nah, begitu. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita pelajari malam hari ini ya dari penggalan ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani rahimahullah dalam akidahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membuahkan iman dan amal saleh dari kita setelah kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut.